haji fa akhara lalu dia tunda-tunda ya diakhirkan sehingga mau berangkat juga ketika ada kemampuan Hatta ablas sampai dia bangkrut mahu maka ladim baginya wajib Kasbu mu'nati Mengusahakan biayanya ya. Jadi dia berusaha buat penuhi biaya haji itu Yang dia nggak jadi berangkat apa yang ditunda-tunda tadi. Karena itu wajib jadinya. Ya. Ini tahun dia mesti berangkat. Dia jatuh wajib. Eh, dia nggak berangkat terus. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, bang terus. Dosa yang tuh disebut pasik dia namanya. Selama itu pasik dia. Maka dia wajib mencari biaya buat haji. Hukumnya wajib. Jadi itu biaya wajib usaha, Ausu aliha atau dia berusaha minta minta itu haji ya minta zakatin daripada zakat ausa au aku sudah sedekah Anda minta zakat buat haji Anda minta sedekah buat haji kalau dia nggak mampu lagi buat usaha ngumpulin duit dia parahin orang yang kaya minta untuk nebus utang dia itu. Kalau dia meninggal, meninggal dalam keadaan yang diisyaratkan oleh Rasul. Ya. Faliyamut insya Yahudiyah ya jadi perkara haji itu bukan perkara yang harus apa yang dianggap Teteh nggak boleh. Kalau dia wajib, sampai kalau punya rumah dua yang satu udah buat tempat tinggal yang satu buat usaha dan dia punya lagi usaha lain selain itu jual katanya. Itu rumah. Rumah dua, yang satu ditempatin, yang satu dikontrakin. Tapi dia punya usaha lain kerja pegawai negeri cukup dari usaha dari kerja ini gajinya itu buat makan buat hidupin bini, buat anak, buat sekolah, bayar listrik semua cukup. Turunnya jual buat pergi haji. Karena dianggap dia udah punya duit sebetulnya. Kecuali rumah yang dipakai, nah, jangan tinggal yang tak haji mansur namanya. Tinggal kamar sama kasur. Ya maaf kalau ada haji mansur. Lihat aja untuk haji dia minta zakat, minta sedekah untuk Hajinya itu. Wa illa ma ta'asyan. Kalau nggak berusaha begitu, ya cari mukna biaya, cari utang, eh cari apa namanya zakat, cari sedekah buat berangkat haji. Kalau dengan lakukan itu sampai dia mati, mata ta'asyan. mati dia maksiat. Wajib yajibu ada gadir Allah yudraka ayya Allah yatrukahu fi kulli umsi sinin. Ada gil yang mengatakan nikil, ya. Wajib atas orang yang mampu bahwa dia tidak meninggalkan haji setiap lima tahun. Berarti setiap lima tahun wajib haji, setiap lima tahun wajib haji. Udah cukup kan, udah hartanya banyak. Setiap lima tahun dia wajib haji. Bukan seumur hidup sekali. kir Tapi yang umum masyur, yang pendapat yang yang apa apa, yang dipakai umum seumur hidup kali. Ya, tapi ada gil. Ini gil namanya. Iya, ada hadisnya, nggak sembarangan. Cuma, ya, komentar-komentar ahli hadis yang lain terhadap hadis ini ini tidak menunjukkan wajib jadi metaon ya seyogianya anjuran anjuran itu bukan berarti wajib sepantasnya buat orang yang mampu kaya tiap lima tahun berangkat deh ya. cuma sekarang pakai nunggu enam ah lima tahun enam tahun berarti departemen agama emang tahu dia hadis ini makanya dia lima tahun sekali disuruh yang udah berangkat ini tahun baru boleh katanya. Ya. Lima kali ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah. ya Azza wa Allah berfirman <clears throat> hadis kursi ya. Inna abdan sahahtu lahu tismahu wa wasa'tu alaihi fil ma'isha. فمضى عليه خمسة أعوام لم يفد إلي لا محروم رواه البيهقي وابن حبان Kata Allah sesungguhnya hambaku Aku sehatkan badannya Aku luaskan kehidupannya berlalu lima tahun namun dia tidak datang kepadaku tahada maka la mahrumun maka terhalang orang itu ya tertolak la mahrumun terhalang dari rahmat terhalang dari redha terhalang pokoknya la mahrum iya jadi iya iya Rawahul Bayhaqi wa Ibnu Hibban. Khatimatun penutup Ruhiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أن الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة Sesungguhnya diriwayatkan dari Rasulullah bahasanya Allah Taala berbangga membanggakan ya ahli Arafah orang yang hukum di Arafah. Kepada siapa Allah banggain al malaikata kepada malaikatnya. Ya Yaqulu Allah berkata berfirman ya malaikati eh malaikat unduru ila abdi ibadi lihatlah hamba-hambaku ini syuhsan ghabaran usut ya berdembu orang haji kan syuhsan ghabaran usut rambutnya berdembu orang nggak boleh nyisir lagi ukum nggak boleh biarin aja Azabalu yadribuna ila min ilayya min kulli fajjin Mereka menghadapku ya, dan mereka menuju atau ber, eh, apa namanya? berangkat menuju kepada itu dari setiap pelosok-pelosok negeri yang dalam yang jauh, anik. Dan dari Jakarta, dari mana, min kulli fajjin Habis sholat subuh baca tujuh kali Atau habis setiap sholat. Wa adzim bin nasi bil haji ya'tuka karijalan wa ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin amin Wa adzim bin nasi bil haji ya'tuka karijalan wa ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin. Nanti Allah kasih rezeki berangkat. Ya. Amalin aja setiap sholat baca Niatin gitu. Dalam baca itu biar Allah panggil. Karena Allah kalau udah panggil nggak ada yang bisa halangin. Ya, ada Departemen Agama. Nggak bisa halangin kalau Allah dipanggil. Tahu-tahu ada di sono hilang. Ya. Tahu-tahu hilang ada di sono. hidungkum Maka saksikan kalian tadi Allah ngomong kepada malaikat ya, Saksiin nih Kalau orang Betawi bilang saksiin nih Inti saksiin Anni jad ajabtu du'aahum. Kata Allah, saya sungguh telah menjawab doa mereka. Wa syafa'tu raghabatahum, aku perkenankan keinginan mereka. Wa wahabtu musi'ahum li muhsinihim. Dan aku gabungin yang jahat mereka tuh ke, ke yang baik. Yang jahat ikut yang baik. Kalau orang yang jelek kan ditolak. Tapi karena digabungin dengan baik jadi ikut terima Satu bawa berapa? Satu bawa seratus ribu ya? Hah? Seratus ribu. Satu orang yang baik bawa seratus ribu ini lagi banyak. Jadi yang seratus ribu ngikut enam yang diterima enam ya kalau nggak enam ribu dulu ya. Enam ribu yang ah? Enam ratus ribu yang di ah? yang di lima enam yang kemarin yang lima enam ya setiap ya, ya. buka aja deh Juve lagi Sita mi'ati albin ya, seratus eh, enam ratus ribu enam ratus satu orang bawa seratus ribu Insya Allah ya satu orang bawa Jadi enam orang ratus ribu Wa a'taitu muhsinihim Jami'a ma sa'aluni Dan aku berikan Bagi orang yang baik Mereka Semua apa yang mereka minta Lihat yang jelek digabungin ke yang baik, yang baik apa aja diterima yang diminta ngikut. Berarti yang jelek ngikut Ikut yang baik, yang baik doanya diterima memang Allah semuanya yang diminta. Jadi kebagian. Rumpang untung namanya itu. Rumpang untung. Wa ataitu muhasinihim jami'a ma sa'aluni. Ghaira ya. Ghaira taba'ati allati bainahum. Selain persengketaan yang terjadi antara mereka, selain itu. Kalau persengketaan lain minta maaf dulu apa Kalau bangsa dosa antara Allah dengan dia dan Allah, udah ikut aja dia memang baik. Tapi kalau persengketaan, tak dulu harus dia damai. Makanya orang guru-guru kita ajarin kalau berangkat haji, tak maaf dulu, tangge, sono, mari ya. Waidah fadal gaum ila jam'in. Apabila itu kaum sudah menuju ke Arafah, wa wadabu lalu mereka ukuk di Arafah. Wa adu birraghbah wa talab. Dapat lagi mereka keinginan dan permintaan ilallah taala. Ya. Mereka kembali di dalam permohonan harapan dan permohonan kepada Allah. Ya gulullah, Allah berbicara lagi kepada malaikat. Ya malaikati. Baru jalannya aja tuh. Udah Allah janjiin tadi. Baru jalan menuju dari apa namanya e, negerinya masing-masing. Ya. Baik Allahumma labaik baru berangkat belum ukur. Allah sudah bilang, hei malaikat, lihat tuh hamba-hambaku jalan dari negeri-negeri yang dalam. Saksikan aku udah terima doanya, aku perkenankan permintaannya, aku gabung yang jelek ke yang jahat, eh ke yang yang jelek ke yang baik. Sehingga permintaan yang baik-baik semuanya diterima. Ya, selain persengketaan gitu, lain hal. Itu baru berangkat doang. Dalam mereka udah mulai hukum, Allah bilang lagi malaikat, eh malaikat, ibadi, wabamu, hambaku sekarang hukum. Ya, betul. Fa'adu fil raghbah Maka kembali mereka di dalam harapan dan permintaan. Wa ushidukum. Saksiin kalian. Hei malaikat. Anni ajabtu du'a'ahum. Aku jawab doa mereka. Wa syafa'tu raghabatahum. Aku perkenankan keinginan mereka, harapan mereka. Wa wahabtu musi'ahum ni muhsinihim. Aku gabung yang jahat mereka ke yang baik. Wa'abaitu muhsinihim jami'a ma sa'aluni. Aku berikan yang baik-baik mereka semua apa yang mereka minta. Wa qabaltu anhum bittaba'at allati bainahum. Ah. Kalau cukup baru aku tanggung persengketaan-persengketaan yang terjadi antara mereka. Tanggung hukum Allah yang tanggung. Ya, ntar Allah yang rahim itu urusan Allah. Ntar Allah yang rayu. Ya. Maka ada satu hadis kan nanti Allah panggil. yang hambaku gimana nih? Dulu dia ini Oh saya mau minta ya Allah tanggung jawab. Eh apa namanya? Pertanggung jawaban dia. Udah maafin aja deh. Kalau itu maafin yang dikasih surga yang orang nggak dapat. Kalau itu maafin, kalau enggak ya udah di surga nggak dikasih. Anak ambilin zaliman dia buat ente. Eh pakai dia yang zalimin itu. pilih mana pilih pilih pahala apa pilih di surga surga ini ya ampun dia itu itu maknanya Allah tanggung ya persengketaan yang ada dia Allah pucuk gara-gara hukum تحمل الله تبعاتنا وغفر كبائر ذنوبنا semoga Allah menanggung segala persengketaan kita dan Allah punin dosa-dosa besar kita waruya warawaya waruya dan riwayatkan man amal baita la tad'u nagatuhu khuffan wa la tarfa'uhu illa kutiba lahu bihi hasanatun wa maha anhu khati'atun kata bayangin sini Jadi Allahnya mem ya mustahil aja Pak ya. Siapa orang yang menuju ke Baitullah la tadau nagatuhu ontanya belum naruh kupang kakinya wala tarpa'u Nggak ngangkat nggak naruh nggak ngangkat melainkan Allah catat baginya kebaikan jadi setiap langkahnya onta hasanah kalau pakai onta ya. Orang dulu kan pakai onte. Dari mana ini Madinah menuju Mekah, dari Syam menuju Mekah haji. Yang dekat-dekat, tapi berangkat pakai haji. Itu setiap ontenya melangkah itu empat, kaki empat. Berarti empat-empat ini tuh. Tuh, Hasanah. Dua, tiga, empat. Ingat lagi Hasanah lagi. Berapa kali narok, berapa kali ngangkat tuh kaki. Kali empat. Kali empat kaki. tuh tuh tuh itu setiap langkah satu hasanah, setiap narik satu hasanah. Kan mau ngamal kan nggak mungkin. Gitu kan orang jalan begini, ya. Ini naroknya hasanah, ngangkatnya dua udah kali empat. Kali lagi berapa di dinarok, berapa di narik, Itu onte. Kalau kita kapal deh, berapa soal apa? Ya? Bahan bakarnya apa? Kapal bahan bakarnya ini Hah? Ya. Berapa bensin berapa yang itu? lo jalani kita gitu ya, kalau lagi ya bolak balik bayang ke Mekah, bolak balik bayang. Ya. Hmm. Siapa yang menuju ke Baitullah? ada. Ia adalah meletakkan otak akan kakinya. Dan dia adalah mengangkat kakinya itu otak. Melainkan Allah catat setiap angkatan dan eh, setiap letak dan mengangkat itu satu hasanah. Wa maha anhu sayyi'ah. Dan Allah hapusin setiap itu satu khati'ah. Ya Allah, hasanah dapat sayyi'ah keangkat. Keburukan diangkat. Warang esat tawafi dan dua rakaat tawaf. Ka'ifji ragabatin min bayi Ismaila. Dua rakaat tawaf itu sama seperti membebaskan budak dari Bani Ismail. Oh, harganya mahal. Bani Ismail kalau jadi budak, beda dengan budak yang biasa. Mahal harganya. Dari anak-anak Nabi Ismail, Andai kata anak-anak Nabi Ismail didapatkan ada yang jadi budak keturunannya, itu satu harganya mahal banget. Tidak seperti budak dia, mungkin bandingan satu dia bandingannya puluh budak kaya. Ya. Maka dapat pahala seperti bebasin satu budak ya, dari Bani Ismail. Dua rakaat tawaf. Itu berapa kali bikin tawaf? Tawaf kan bukan hanya kita lagi umroh. Habis kita sholat, mau tawaf, tawaf. عباد والسعي sedangkan sa'i seperti bebaskan 70 budak cuma nggak bilang Ismail di sini budak umum wal hukubu yaghfiru bihin sedangkan hukum ya mengampuni dengannya itu dosa ya, dosa jadi terampuni Wa nanti Anda i'adatu ramli. Sekalipun dosanya itu sebanyak pasir. Banyak pasir. Wa kaqatril matar dan seperti ya, tetesan air hujan. Itu berapa ya tetesan hujan tuh yang turun? Itu yang diakui pahala bagi orang-orang yang hukum. Wa kazababil bahar dan seperti bui di lautan wabikuni hafatin minal jimal dan setiap satu batu daripada jamrah ya setiap jamrah tujuh kan ya tujuh batu satu batunya dihitung <clears throat> takbiru kabiratin minal kaba minal mubiqat ya setiap satu batu yang dilempar daripada jamrah itu melebur dosa dosa besar. Ya, minal mubiqat daripada dosa besar yang membinasakan. Seperti zina, ya, mabok, judi, itu kan disebut jadilah. Ya, yang membinasakan dosa, yang bikin rusak orang yang melakukan itu. Mubiqat. kenapa kenapa ancaman Allah besar buat orang itu? itu diampuni setiap batu saya mabuk kalau pulang haji mabuk lah gitu ya mabuk nggak haji mati ya jangan udah mumpung dihapus habisin udah jadi ulang lagi sayang kalau dicuci lagi seolah-olah bisa balik lagi ke sana antar lagi jangan-jangan sebelum dia balik lagi dia mati ya. Mumpung udah bersih gitu, ya, sayang. Wanaru madhurun indallah. Dan sembelihan itu disimpan di sisi Allah kan ada ada ada nahar gitu. Ya. Ada korban yang dialirkan. Disimpan di sisi Allah wa bi kulli sya'ratin hudidat hasanatun. Dan setiap rambut satu rambut yang dicukur itu hasanatun. Satu hasanat. Kalau sahala berapa? Itu berapa yang? Maka yang bagus katanya Nabi gondol ya ini biar kami banyak. Nabi sing bosak kan banyak itu. Iya. Kalau yang udah nggak ada rambut dari sonomi gimana? Asal jalanin aja. Red nah, itu. Hitam Hitung juga tuh rambut batin namanya. Ya rambut batin, rambut mumpet, rambutnya nggak kelihatan. Sekiranya orang begini seret berapa dihitung kadarnya itu. Kalau yang belum punya rambut, kan ada orang yang lahir lolos aja ya. bersih banget. itu bersih. Wa ma'au khati'atun wa ma'au khati'atan dan dihapuskan terhapus kesalahan satu kesalahan. Yang pukulan rambut tuh. Wa bisawati ba'da dzalik yadha'u malakun yadaihi baina kajibai. Dan setelah tawaf dan dengan tawaf setelah itu Habis melakukan itu ada tawaf. Itu pada waktu tawaf malaikat meletakkan dua tangannya di antara dua pundaknya. Cuma nggak kelihatan digandeng malaikat. Berapa jumlah malaikat? Banyak Allah yang tahu. Berapa jumlah orang yang tawaf? Semuanya dapat gandengan malaikat. Satu-satu dapat. Dirangkul malaikat pundaknya itu orang yang tahu sambil malaikat berkata i'mal bima yastaqdir ayo kerjain ya apa-apa yang akan datang waqad ghafara laka ma mada tunggu Allah telah ampunin bagimu apa yang sudah lewat yang sudah terjadi aku sudah ampunin ghafarallahu ma qaddamna wa ma akharna semoga Allah ampunin apa yang telah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan Akharna. Waruya dan riwayatkan idza laqital hada فسلم عليه وصبحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له Diriwayatkan apabila kamu berjumpa sama orang yang haji, salam atasnya. Assalamualaikum. Wasafihu, jabat tangannya. Wamurhu minta kepadanya supaya dia doain ya buat kamu mendapat ampunan. Doain aneh biar Allah ampunin aneh. Ya. Wamurhu ayastaghfirah lagi. Minta kepadanya suruh dia memohon ampun buatmu. Qabla ayyadukhula baitahu sebelum masuk juga juga ganggu juga ya. Makanya orang masuk bondong-bondong nyambut di luar gitu, Kadang-kadang jemput di bandara. Ya. Ada yang nunggu di luar pintu pas dia datang. Ah, Jangan udah masuk. Kata Nabi sebelum masuknya itu lagi sebelum masuk rumah, Kalau udah masuk rumah, lain lagi ntar hari dua hari tiga hari beda aja. Walaupun 40 hari masih ada jaminan malaikat mendampingi. Fa'innahu maghfurun lahu. Karena semuanya dia diampuni. Karena orang yang diampuni Allah, doanya maghfur. Bagaimana orang yang baru taubat. Wa ruya anna Adam salam atal baita alfa atiyatin minal hindi. Ala rijlaih lam yarkat gad gad hinna. Wa ma nabiyun illa hajja hatta hudun wa salih. Dibolehkan bahasanya Nabi Adam itu datang ke Baitullah seribu kali. Seribu kali datang, seribu tahun. Seribu kali haji, bolak balik. Ya, seribu kali, berarti umurnya oh, seribu tahun lebih ya. Orang dulu ah, umurnya begitu, dua ribu. Iya, umur dua ribu tahun makin kemari makin cepet turun lagi 100 tahun ya. orang-orang kita kan ada 100 tahun guru saya kan ada 100 kan makin kemari makin pendek ya. terus sampai 10 tahun deh 10 nah, tahun gue bang deh 10 tahun gue makanya makin dikit Minal Hindi dari India, ada rijal jalan kaki. Dari India jalan kaki. Ya, jalan kaki Nabi Adam. Gak kayak gitu. Lu tingginya kayak apa? Untuk apa lu ya? Tingginya? Oh, hampir mentok langit tapi kata ada yang kata katanya ya, tapi hampir mentok langit angin yang kelihatan ini satu langkah sudah. wah ngangkangnya dia wajar jalan kaki sampai kalau ada kemariannya kemarin ya, Abu Nabi Abdullah Sis selama antara ditemui mayat itu Nabi Allah Sis di Hadramut atau di mana? Di kuburannya gede, panjang, panjang Waktu tentara Badar kalau nggak salah masuk hutan itu ketemu dengan Nabi Allah yang masih hidup sampai sekarang. Hah? Bukan bukan Abu Idris, Isa, Ilyas kalau nggak salah ya? Hah? Ilyas apa ya? Yang masih hidup tadi. Ketemu, ketemu, dibikin mungkin dipikir bukit tu dia nanti maksudnya dipikirkan ada hari kita yang biarkan kaltu kap nggak naik apa apa Bihinna pada dua seribu kali haji itu nggak pernah naik jalan kaki terus ma nabiyun dan tiadalah nabi illa hajja melainkan haji hatta hudud wa saleh sehingga nabi Lut nabi saleh haji juga ya satu lagi وحكى بباب عياش أن يوما أتوا إلى سعدون إلى سعدون الخالاني بالمنساتين ada yang baca munsatin insantir nggak tahu di mana nama tempat fa'ala fa'alimuhu fa'alamuhu anna kata mata gadalu rajulan wa adramu alaihi an-nara tulal layl falam ta'mal bihi shay'an وبقي أبيض اللون فقول ها فقال مسيني فقال مسيني فقال فقال لعله حتى ثلاث حجج قالوا كيف ذلك قال حدثت أن من حج حجة أدى فرضه ومن حج ثانية داين رده ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وَبَشَرَهُ basyarahu 'ala Dan menghikayatkan qadiyat. Qadiyat menghikayatkan bahwasanya kaum pernah datang kepada Sa'dun Al-Khulani di kota Min Min Sajid. Dari ya. itu coba di mana tadi? Fa'alamuhu lalu mereka kasih tahu si Sa'ad. Satu kaum pernah datangin saat ulama. Ya pokoknya. Dikasih tahu bahwasanya suku Katama barbar, orang barbar. Katama ini suku barbar. Satu suku barbar ini yang namanya Katama membunuh seorang laki-laki. Habis ngebunuh, wa adramu alaihi nabi Habis dibunuh, Silakan. Bulan lain sepanjang malam. Namun dalam taiman pihikaian itu api tidak bisa berbuat apa-apa terhadap itu tubuh sedikit pun. Dalam ta'amalin naru alaih. Yaitu api nggak ngebakar. Dibunuh dimasukin api. Tapi nggak ngebakar, nggak gosong itu laki yang dibunuh tadi. Wabakia Abdullah tetap putih, tetap bersih. Itu mayat dibakar kayak apa kan? eh si saat yang diadil gitu ngaju eh bilang pagala la'allahu hajja salas hijazi barangkali ini orang yang dibunuh yang dibakar tadi nggak mempan itu udah tiga kali haji kali ya tiga kali kenapa begitu kan? kenapa gitu kok tiga kali tiga kali haji nggak mempan dibakar Hudis tuh dia saya dapat kabar, dapat berita. Annaman hajja hajjatan, siapa orang yang haji sekali, hadda fardahu, berarti dia sudah menunaikan kefarduannya. Waman hajja saniatan, siapa orang yang haji yang kedua, daya narobahu, mutangi Tuhan. banyak nggak mutangi Tuhan? Berarti Allah punya utang ini ya Dayana, Allah punya utang, yang nanti Allah mesti bayar. Seolah-olah begitu kali bahasanya. Ya. Jangan kita anggap wah Allah punya menjadi wajib bayar bukan. Seolah-olah karena satu itu wajib. Bukan ada kewajiban kerjain yang kedua. Sampai hati kita ngutangin Allah. Dan Allah pasti bayar itu. Karena Allah nggak nggak mengingkari janji. Waman haji hajjal sani satan siapa orang yang haji ketiga kali. Ya. Salah sahih jadi Siapa orang yang haji tiga, haramallahu sya'rahu wa basaruhu ala nar. Ini ini. Kalau yang ketiga kali Allah haramkan rambutnya dan jasadnya eh, dan kulitnya disentuh api, api neraka. Kalau api neraka aja nggak nyentuh, gimana api dosnya? Lebih kecil lagi dong. Ya. Yeah. Api neraka yang begitu hebat nggak bakal bisa nyentuh, ngebakar dia punya kulit dan rambut Bagaimana api dunia yang gak ada artinya tuh. Ya, jadi gak perlu amalan-amalan kebal. Ya, pergi haji tiga kali deh. Hah? Wallahu anda jawab. Mengenai hari kunci ini, ini menyatakan pemahamannya haji apa datang ya itu haji haji haji. Ya. Setiap tahun berarti. Berarti setiap tahun. Nah, ah. Iya, kalau dulu kan nggak ada aturan kayak kita nih. Kalau nggak ada aturan kayak kita, setiap tahun orang yang tadi ini Nabi Adam setiap tahun. Nah, maksudnya kan yang lima tahun sekali itu yang mengenai haji suci. Iya haji berarti haji, haji. haji. Nah, bukan bukan umroh haji. Yes, yep. itu kewajiban haji lima tahun sekali. Yang gil. Yang hadis pertama kita baca tadi kan, itu maknanya haji. Setiap lima tahun, makanya pemerintah kita tetapin orang yang udah berangkat, nunggu lagi lima tahun baru boleh. Ini menunjukkan bahwa dia nggak nggak nggak bisa melanggar ini hadis. Walaupun memang yang majmuroh hadis-hadis lain banyak, riwayat-riwayat bahkan itu yang Nabi katakan sesungguhnya aku wajibkan haji seumur hidup sekali. Ada hadis yang sering dipakai oleh ulama-ulama bahkan ini hadis rawahu Bukhari wa Muslim yang riwayatin Bukhari dan nah ini yang dipakai aja bahwa ternyata Rasulullah mengatakan kewajiban atas kalian haji satu umur hidup sekali dan di gigi-gigi baik itu gigi yang dasar atau gigi yang tinggi itu memang kewajiban haji setahun dalam seumur hidup maka di sini katakan gil aja Barangkali ini bisa menjadi satu motivasi bagi orang yang punya uang, yang lima tahun tidak ada target berangkat. Lagi nggak rugi. Apa yang rugi dari haji? Uang keluar 50 juta, tapi habis dosa gimana? Dosa habis, semuanya habis. Entah Allah galiin lagi, gara-gara 50 juta dibalas 5 miliar, ya? Waktu dia udah meninggal 5 miliar datang gitu. nggak apa-apa anaknya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حديث عليها نحيا عليها نمر بها نموت في شوال بعد عنا سنجلود برحمة الله وكرامه الفاتحة فاتحة pertama هو الدروس إيمان فاتحة من يد الشفاء في حديث إيمان الله يشفي الله شفاعا عاجلا لا يقادر سبقا ولا ألما إلى حضرة الرسول فاتحة Kedua, mu'alim dumyati. Fatiha dunia syifa. Mu'alim dumyati. Allah yasmi murwah. شفاعا عاجلا لا wala alaman. wala ila hadratul rasul. Fatiha. Yang Ketiga, imbuhan buat kita yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit kita, terutama penyakit hati. al Al-Fatiha. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا منا ومن سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وارضاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من عمي زينا من حمي وانفينا بالتقوى تقوى من عافية اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين